Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Kita melanjutkan kajian hadhihi aqidatuna wa hadza manhajuna. أن الإيمان قول وعمل ونية وأنه niyatun بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالجوارح لا iqrarun bil lisani dan sesungguhnya iman itu adalah qaulun wa amal qaulun wa amal dan niat. Dan sesungguhnya iman itu i'tiqadun keyakinan bil janan dengan hati wa iqrarun bil lisan pengakuan dengan lisan wa amalun bil jawarih dan amalan dengan anggota badan la yujzi'u ba'daha an ba'din yang mana sebagiannya tidak bisa cukup dari sebagian maksudnya harus semuanya terkumpul. Di sini dibahas bahwa iman itu kaulun wa amal. Iman adalah kaulun wa amalun wa niyatun. Iman itu ucapan, amalan, dan niat. Dan yaitu adalah keyakinan dengan hati, pengakuan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Jadi harus terkumpul. Kadang dalam pernyataan salaf itu kadang mereka e, menyebutkan iman adalah qaulun wa amal. Kadang niat tidak disebutkan karena sudah masuk di dalamnya. Tapi intinya bahwa iman itu definisi dalam ahlus sunnah bahwa iman itu keyakinan dengan hati, pengakuan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Dan ini e, tidak cukup salah satunya saja atau dua saja, tapi semuanya harus terkumpul. Tidak cukup orang yakin dengan hati, tapi anggota badan, e, lisan tidak mengikrarkan, anggota badan tidak mengaplikasikan, itu tidak disebut orang mukmin. Begitu juga tidak cukup dengan anggota badan, kalau tidak disertai keyakinan hati. Orang munafik melakukan dengan anggota badan, tapi hati tidak meyakini yakin dengan hati tapi tidak mau mengikrarkan dengan lisan Abu Thalib meyakini dengan hati kebenaran ajaran Rasulullah SAW tapi tidak mau mengikrarkan jadi semua tiga hal ini harus terkumpul orang tidak menjadi orang Muslim kecuali dengan terkumpulnya keyakinan hati ucapan dengan lisan dan amalan dengan anggota badan. Eh, dan ini berefek kepada kebalikannya itu kekafiran kekafiran juga ada yang apa sifatnya keyakinan ada yang sifatnya ucapan ada yang sifatnya amalan anggota badan akan tetapi bedanya kalau iman orang tidak menjadi orang muslim atau mukmin tidak menjadi orang mukmin kecuali dengan kumpulnya keyakinan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Akan tetapi, orang bisa menjadi kafir dengan sebab keyakinan saja, atau dengan sebab ucapan saja tanpa disertai keyakinan, bisa dengan juga perbuatan walaupun tidak disertai um, uh, apa keyakinan dan ucapan. Jadi e, bedanya, jadi orang itu lebih mendekati kepada kekafiran daripada keimanan. Iman tidak menjadi sah kecuali dengan kumpulnya tiga hal tersebut. Sedangkan kekafiran menjadi sah dengan sebab apa? Salah satunya saja. Makanya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah mengatakan dalam kitab Kasbu Syubuhat La khilafa anna tauhida la budda an yakuna bil qalbi wal فإن wal amal. Fa in ikhtalla يكن min hadza lam عرف rajulu musliman. Fa in arafa tauhid wa lam ya'mal bihi fa huwa kafirun eh, tidak ada perselisihan, maksudnya disepakati bahwa tauhid itu mesti dengan keyakinan hati, lisan, dan amalan. Bila salah satu dari hal ini tidak ada, maka seseorang itu tidak menjadi orang muslim. Kalau dia mengenal tauhid tapi tidak mengamalkan, maka dia kafir mu'anid. Seperti Fir'aun, Iblis, dan yang semisalnya. Di sini beliau menyebutkan bahwa tidak ada perselisihan, bahwa tauhid harus <clears throat> terkumpul tiga hal. Keyakinan hati, ucapan lisan dan amalan. Bila salah satunya saja tidak ada, maka tidak menjadi orang muslim. Dia <clears throat> ya, tidak menjadi orang eh, muslim. e, <clears throat> di antara e, apa dalil bahwa amalan itu termasuk iman, amalan termasuk iman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang e, salat, tentang Sholat, di mana dahulu sebelum diperintahkan untuk menghadap ke Ka'bah ketika sholat kaum muslimin sholat menghadap Baitul Maqdis dan ketika e, sudah berpindah ya ke apa ke ke Ka'bah kan orang-orang ada yang sudah meninggal dunia mereka sebelum diperintahkan pindah kiblat ke Baitul ke Baitullah.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 Sholat kalian di sini, sholat disebut iman. Sholat adalah amalan. Sholat adalah amalan. Jadi eh, iman adalah keyakinan hati, ucapan dan amalan anggota badan. Bila salah satunya tidak terpenuhi, maka bukan orang muslim. Itu tidak ada perselisihan di antara para ulama. Kebalikannya adalah kekafiran-kekafiran juga bisa dengan keyakinan saja, bisa dengan ucapan saja tanpa disertai keyakinan, bisa dengan perbuatan saja walaupun tidak disertai ucapan dan keyakinan. Akan tetapi bedanya iman dengan kufur kalau orang tidak menjadi orang mukmin kecuali dengan kumpulnya tiga hal tersebut akan tetapi orang bisa menjadi kafir dengan sebab ucapan saja tidak disyaratkan kumpul tiga-tiganya. Makanya Ibnu Taimiyah rahimah rahimahullah dalam Al-Fatawa Al-Kubra <clears throat> juz 6 halaman 73 eh, halaman 75 beliau mengatakan Inna rajula law takallama bi kalamil kufri lima salihi dunia min ghairi haqiqati i'tiqadin sahha kufruhu batinan wa zahira. Seandainya seorang mengucapkan kalimat kekafiran karena maslahat dunia, kepentingan, tanpa disertai keyakinan hati. Lihat di sini mengucapkan dengan lisan saja, tanpa disertai dengan keyakinan hati. Kata beliau apa? Sohha kufruhu batinan wa zahira. Maka sahlah kaf kekafiran dia itu lahir batin. Di sini yang dia hanya mengucapkan dengan lisan. Tidak menyertakan keyakinan, tapi dia menjadi kafir lahir batin. Sebagaimana yang sudah kita pelajari dalam At-Talazum Bainal Zahir wal Batin. Keterkaitan antara lahir dan dan batin. <clears throat> Kemudian Selanjutnya eh, wa atiqadul qalbi huwa qawluhu wa amaluhu. Keyakinan hati itu adalah ucapannya dan amalannya. Fa qawlul qalbi huwa ma'rifatuhu au ilmuhu wa tasdiquhu. Eh, ucapan hati itu adalah ma'rifatnya atau mengilmuinya atau membenar dan membenarkannya wa min a'malil qalbi wal mahabbati dan di antara apa amalan hati itu adalah al mahabbah kecintaan wal khawfu e, rasa takut war roja dan roja ila akhirnya sampai akhirnya termasuk tawakal dan seterusnya wa annal iman nah, di sini ingin menjelaskan bahwa e, keyakinan hati itu adalah ucapannya dan amalannya. Jadi tidak sekedar uh, apa uh, yakin begitu saja, tapi maksud uca uh, keyakinan hati di sini adalah ucapannya dan amalannya. Yang dimaksud dengan ucapan hati adalah ma'rifah. Adanya ma'rifah, adanya ilmu dan tasdik. Oleh sebab itu, orang yang tidak memahami makna la ilaha illallah, dia tidak ada ma'rifah, tidak ada ilmu makanya keimanannya tidak tidak sah. Begitu juga orang yang tidak ada tasdik, tidak ada pembenarannya dalam hatinya, maka dia juga tidak sah keimanannya. Sehingga ketika hilang ma'rifah, kebodohan, maka dia kafir. Makanya orang-orang yang melakukan kemusikan karena kebodohan itu tidak ada ma'rifah, tidak ada ilmu terhadap tauhid ini sehingga apa? bukan diuzur tapi justru dia itu tidak sah keimanannya. Kemudian wamin amal qalbi di antara amalan hati itu adalah mahabbah, khauf dan roja, tawakal dan seterusnya itu amalan-amalan hati. Dan Ahlussunnah wal Jamaah beribadah kepada Allah itu dengan mengumpulkan ketiga hal, mahabbah, khauf dan Raja. Orang yang beribadah kepada Allah dengan kecintaan, hope dan roja dia adalah sunni muwahhid. Sedangkan orang yang beribadah kepada Allah dengan mengandalkan mahabbah saja, dia adalah orang zindiq. Makanya kita melihat banyak orang-orang sufi itu orang-orang zanadiqah. Karena mereka mengandalkan cinta saja kepada Allah sehingga apa saja yang menurut mereka bisa mendatangkan kecintaan kepada Allah mereka lakukan walaupun hal-hal tersebut adalah hal-hal yang kekafiran. Makanya tidak aneh kalau mereka beribadah kepada Allah dengan nyanyian-nyanyian, dengan tarian-tarian, atau dengan segala hal yang menurut mereka bisa mendatangkan kecintaan. Orang yang beribadah kepada Allah dengan hope saja dialah haruri khawarij. Karena orang Khawarij lebih mengedepankan e, mereka apa e, berpegang kepada nas-nas wa'id ancaman. Sehingga mereka mengkafirkan pelaku dosa besar yang melanggar e, ancaman tersebut. Kemudian orang yang beribadah kepada Allah hanya dengan rojak saja dia orang murjiah. Orang-orang murjiah yang mereka apa mengatakan yang penting saya sudah mengucapkan la ilaha illallah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dijamin masuk surga sehingga mereka meninggalkan amal banyak di antara mereka itu. Kemudian selanjutnya wa annal imana yazidu bil taati wa yanqusu bil ma'siyati dan bahwa iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Di sini iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Maksudnya di sini adalah eh, hal-hal e, yang kamalul iman. Kaitan dengan kamal al-iman. Ketika orang melaksanakan kewajiban-kewajiban yang termasuk kamalul iman, maka keimanannya ber, bertambah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bahwa iman itu bertambah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Di sini zadatuhum imana. Orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang bila di, disebutkan Allah maka takutlah hati mereka dan bila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya maka bertambahlah keimanan mereka. Keimanan bertambah. Juga firman Allah Subhanahu wa taala wa idza wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum sadatu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imana wa hum yastabshirun. Dan bila diturunkan satu surat maka di antara mereka yang mengatakan siapa orang di antara kalian yang uh, ayat ini menjadikan dia bertambah imannya. Adapun orang-orang yang beriman maka ayat tersebut, eh, surat tersebut dengan turun surat tersebut menambah keimanan mereka di sini keimanan bertambah. Sebagaimana juga keimanan berkurang dengan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kamalul iman al-wajib, kesempurnaan iman yang wajib itu dengan melakukan maksiat-maksiat yang tidak mengeluarkan dari Islam, maka keimanan itu berkurang. Orang dengan mencuri, dengan minum khamar, dengan membunuh, dengan berzina itu menjadikan keimanan berkurang. Makanya Rasulullah SAW mengatakan la yazni zani hina yazni wahwa mu'min. Tidak berzina orang yang berzina saat dia berzina sedangkan dia orang mukmin. Orang yang berzina bukan orang mukmin. Orang yang mencuri bukan orang mukmin. Apa maksudnya kafir? Bukan karena e, ingkaran itu ada e, ada muhsin, ada mukmin, ada muslim. Orang yang paling utama adalah muhsin. Ketika orang keluar dari derajat ihsan, maka dia masuk ke derajat mukmin. Ketika orang berbuat maksiat, maka keluar dari statusnya sebagai orang mukmin yang sempurna imannya menjadi orang muslim. Dan ketika keluar dari keislaman namanya orang kafir. Akan tapi setiap orang muslim itu dia dis, uh, harus memiliki aslul iman. Makanya orang muslim, orang muslim yang berbuat maksiat dia tidak disebut mukmin, tapi disebut muslim. Kalau disebut mukmin harus dibatasi dengan mukmin dengan keimanannya, fasikun dengan sebab dosa besarnya. Tidak boleh sebutkan dia mukmin mutlak begitu. Karena mukmin itu kalimat uh, apa uh, pujian yang Allah mengaitkan janji-janji kepadanya. Kemudian Eh, walahu syu'abun iman itu memiliki banyak cabang kama akhbar bihi sadiqul masduq kama akhbar sadiqul masduq sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. A'laha la ilaha illallah. Yang paling tingginya adalah la ilaha illallah. Tauhid maksudnya. Wa adanaha imatatul adza anit tariq. Dan yang paling rendahnya membuang kotoran atau gangguan dari jalan. Jadi iman itu tidak satu derajat, tapi bertingkat-tingkat. Ada yang merupakan aslul iman, ada yang merupakan kamalul iman al-wajib, ada yang merupakan kamalul iman al-mustahab. Kamalul iman apa asul iman kalau dilanggar maka hilang imannya secara total menjadi orang kafir. Kalau kamalul iman al-wajib dilanggar, maka dia berstatus masih sebagai orang muslim akan tetapi dia jatuh ke dalam dosa besar. Akan tetapi kamalul iman al-wajib itu sendiri bertingkat-tingkat tidak sama antara dosa e, berzina dengan dosa umpamanya e, khalwat dengan perempuan yang bukan mahram. Walaupun kedua-duanya adalah melanggar kamalul iman al-wajib. Akan tapi tingkatannya di antara dua hal ini ber, berbeda. Walaupun kedua-duanya adalah dosa. Dan kedua-duanya juga merupakan hal yang mengurangi keimanan. Tapi yang paling tinggi adalah asal iman itu tauhid. Kalau tauhidnya tidak ada, maka lenyaplah keimanannya. Wa min syu'abil iman huwa ma huwa ma huwa aslu, aslun yazulu al imanu bisawalihi. Di antara cabang-cabang keimanan itu ada yang merupakan pokok yang mana keimanan menjadi lenyap bila hal pokok itu lenyap. Jadi ada asul iman, kalau ia lenyap maka lenyap iman. Seperti apa? Kasyu'batit tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wassalati wa nahwiha mimma nassa syari'u ala zawali asl iman wa intiqadihi bitarkihi. Seperti tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, salat dan hal ya, yang hal lainnya yang telah ditegaskan oleh syariat bahwa bila hal itu e, lenyap maka lenyaplah keimanannya dan batalah keimanannya. Jadi ada cabang yang disebut asul iman itu adalah e, hal-hal e, yang telah ditegaskan oleh syariat bahwa bila hal itu dilanggar maka lenyap keimanan. Seperti orang-orang melanggar tauhid. Berarti tauhid adalah asul iman. Seperti sholat orang meninggalkan sholat adalah kafir. Berarti mengerjakan sholat termasuk asul iman. Atau hal-hal lainnya yang ditegaskan oleh syariat bahwa siapa yang melanggarnya maka kafir itu adalah berkomitmen dengannya merupakan asal iman atau hal-hal yang e, harus ditinggalkan harus ditinggalkan dan bila dilakukan maka pelakunya menjadi kafir maka meninggalkannya itu merupakan asal iman seperti kufur kepada togut atau berbuat syirik syirik adalah meninggalkannya adalah asal iman. Ketika syirik dilakukan maka apa menjadi kafir lenyap keimanannya. Kemudian wa min hama huwa min wajibatil iman yang kusul iman al wajibu bizawalihi bizawaliha. Kazina wasyurbil khamri wasariqati wa nahwiha. Dan di antaranya juga di antara cabang-cabang keimanan ada yang merupakan wajibatul iman, kewajiban-kewajiban keimanan yang mana keimanan yang wajib menjadi berkurang dengan sebab lenyapnya hal tersebut. Seperti apa orang berzina, minum khamar, mencuri dan yang lainnya. Itu meninggalkan hal-hal itu termasuk wajibat al-iman atau al-iman al-wajib. Ketika dilanggar, maka imannya berkurang tapi tidak lenyap keimanannya karena bukan termasuk asal iman. Dan juga ada yang tergolong al eh, kamalul iman al-mustahab tidak disebutkan di sini, kesempurnaan iman yang sifatnya mustahab yang bila dilaksanakan maka bertambah keimanan dan bila tidak dilaksanakan maka tidak mengurangi keimanan. Seperti apa? Seperti Eh, ibadah-ibadah e, yang sifatnya tatawu, saum tatawu, salat tatawu, infak yang sifatnya tatawu, itu ketika dilaksanakan menambah keimanan, tapi ketika ditinggalkan tidak mengurangi keimanan. Itu adalah kamal iman al mustahab. Jadi ada tiga. Ada asal iman yang bila dilanggar maka kafir. Ada kamalul iman al wajib yang bila dilaksanakan maka bertambah keimanannya dan bila ditinggalkan e, maka berkurang keimanannya. Dan yang ketiga, kamal iman al-mustahab, kesempurnaan iman yang mustahab yang bila dilaksanakan maka bertambah keimanannya seperti ibadah-ibadah yang sunnah dan bila ditinggalkan jadi bila dilaksanakan maka bertambah keimanan dan bila ditinggalkan maka tidak berkurang keimanan tersebut. <clears throat> itu kaitan dengan al-iman. Kemudian selanjutnya, wala nukaffiru imra'an minal muwahhidina wala man shalla ila qiblatil muslimina bizunubi kazina wasyurbil khamri was-sariqati ma lam yastahillaha. Wa qauluna fil imani wasatun bainal khawarijil ghalin wa baina ahlil irja'il mufarritin. Kami tidak mengkafirkan seorang pun dari kalangan muwahhidin dan orang dan juga kami tidak mengkafirkan uh, seorang pun yang sholat menghadap kiblat kaum muslimin dengan sebab dosa. Dosa seperti zina, minum khamar, mencuri selagi dia tidak menghalalkannya. Di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka tidak mengkafirkan orang muslim atau orang muahid orang yang menampakkan keislaman dengan sebab dosa-dosa besar yang tergolong apa hal-hal yang melanggar kamalul iman al-wajib seperti zina, mencuri, membunuh. Al-Sunnah menganggap bahwa itu adalah perbuatan dosa besar yang mengurangi ke keimanan tapi tidak melenyapkan keimanan. Oleh sebab itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan hukum bagi pezina adalah kalau sudah musan dirajam, kalau belum musan dijilid, pencuri dipotong tangan, minum khamar didera. Artinya mereka bukan sebagai orang kafir. Kalau seandainya mereka kafir, tentu dihadrid. Jadi selagi tidak menghalalkan perbuatan-perbuatan dosa tersebut, maka Ahlus Sunnah tidak mengkafirkannya. Selagi mereka orang muslim muwahid. Jadi tidak Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Tidak mengkafirkan orang muslim dengan sebab melakukan dosa besar selagi tidak menghalalkannya. Kalau menghalalkan itu lain lagi karena termasuk kekafiran menghalalkan sesuatu yang haram yang sudah diketahui keharamannya secara maklum bidin bil darurah. Berbeda dengan apa? Orang-orang Khawarij. Orang Khawarij mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Pembunuh disebut kafir, penzina disebut kafir, pencuri disebut kafir, peminum khamar disebut kafir. Makanya Khawarij terkenal dengan mengkafirkan pelaku dosa besar. Nah, Ahlus Sunnah tidak seperti itu. Ahlus Sunnah dalam masalah ini pertengahan antara Khawarij yang gulu dengan orang ahlu Irja yang mereka mufarid, ledor, di mana uh, ahlus sunnah wal jamaah dalam masalah takfir, kalau orang orang melanggar asul iman, melanggar asul iman maka dikafirkan secara langsung tanpa butuh apa pernyataan harus menghalalkannya. Jadi orang melanggar tauhid langsung dikafirkan walaupun tidak menghalalkannya. Di sini ada kesamaan dengan Khawarij. Khawarij juga mengkafirkan orang yang berbuat syirik. Berbeda dengan orang murjiah. Orang murjiah mereka tidak mengkafirkan pelaku syirik selagi tidak menghalakannya. Makanya orang-orang murjiah tidak mengkafirkan para togut yang melakukan undang-undang buatan. Kenapa? Karena menurut mereka belum ada juhud dan istihlal. Di dalam poin pertama dalam Arsul Iman, Al-Sunnah sama dengan Khawarij, di mana Al-Sunnah mengkafirkan orang yang melanggar Arsul Iman secara langsung. Sedangkan Eh, orang irja tadi mengharapkan istihlal dalam kekafiran pun dalam syirik pun. Terus dalam kamalul iman al-wajib tadi kaitan dengan dosa-dosa besar seperti bersina, mencuri, membunuh. Di sini ahlus sunnah berbeda dengan khawarij. Khawarij langsung mengkafirkan pelakunya. Pelaku zina, pencuri, pembunuh dikafirkan. Walaupun tidak menghalalkannya. Sedangkan ahlus sunnah wal jamaah tidak mengkafirkannya selagi tidak meng halalkannya. Jadi ahlu sunnah menetapkan penghalalan sebagai syarat pengkafiran itu dalam dosa-dosa besar yang bukan termasuk e, meninggalkannya bukan termasuk asul iman. Kemudian selanjutnya wa annal kufra akbaru wa asghar. Kufur itu ada akbar dan asghar. Wa anna hukmahu yaqa'u ala muqtarifihi i'tiqadan au qawlan au amalan. Dan eh, ponisnya uh, terjatuh kepada orang yang melakukannya, baik itu keyakinan atau ucapan atau amalan. Lakinna takfir al-wahidi al-muayyani minhum wal hukma bi takhlidihi fin nari mauqufun ala subuti syuruti takfiri wa intifai mawanihi akan tetapi pengkafiran orang muayyan di antara mereka dan memponis kekal di dalam neraka itu tergantung kepada terbuktinya syarat-syarat pengkafiran dan lenyapnya mawani mawaninya fa inna nutliqul qawla بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق ولا نحكم للمؤين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضي الذي لا معارض له ولا نكفر بالظنون ولا بالمآل ولا بلازم القول uh, akan tetapi آه، Fa'inna karena semuanya kami melontarkan ya eh, ya, pernyataan ya, tentang nas-nas janji dan ancaman, maksudnya memutlakan nas janji, ancaman, pengkafiran, ponis fasik, kan tapi kami tidak menghukumi orang muayyan masuk ke dalam hal itu, ke dalam dalil umum tersebut sampai apa? sampai e, tegak pada diri orang tersebut hal yang menuntut untuk hal tersebut dan tidak ada hal yang menentangnya. Dan kami tidak mengkafirkan dengan prasangka, juga tidak dengan al-ma'al dan tidak juga dengan lazimul qaul. Ini kufur ada akbar dan asghar. Itu maklum. E, apa kufur ada akbar dan asghar dan kufur akbar yang mengeluarkan dari milah dan asgor yang tidak mengeluarkan dari milah seperti e, kufur asgor seperti membunuh termasuk kufur asgor karena Rasul mengatakan eh, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din jangan kalian kembali setelahku menjadi kafir di mana sebagian kalian membunuh sebagian yang lain juga Rasul mengatakan Eh, man halafa bighairillah faqad asyraka aw faqad kafara. Barang siapa sumpah dengan selain nama Allah maka telah uh, berbuat syirik atau kafir. Ini kufur atau syirik asghar kaitan dengan sumpah dengan selain nama Allah. Uh, kufur akbar kaitan dengan syirik yang penyekutuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hukum-hukum ini baik syirik asghar atau akbar tidak eh, apa namanya orang yang melakukannya dia eh, apa terkena hukumnya baik itu keyakinan ataupun ucapan ataupun amalan ucapan seperti tadi sumpah dengan selain nama Allah itu syirik asgar kalau yang syirik akbarnya orang sumpah setia kepada hukum togut itu syirik akbar atau kubur akbar keyakinan orang eh, memakai azimat kalau ini meyakini bahwa azimatnya punya hasiat. Dan Allah yang memberikan hasiatnya itu syirik asgar. Kalau meyakini punya hasiat tersendiri maka itu kufur atau syirik akbar. Amalan, kaitan dengan amalan, perbuatan banyak. Tadi membunuh termasuk e, kufur asgar. Juga e, eh, niyaha, ya. E, kufur asgar meratapi e, mencela nasab keturunan itu kufur asgar kaitan dengan e, amalan. Kalau kaitan dengan kufur akbar seperti buat tumbal, sesajian, buat undang-undang, dan seterusnya. Akan tapi orang muayyan tidak diponis dengan hal-hal tersebut kecuali kalau syaratnya terpenuhi dan mawaninya tidak ada. Dan ini sudah dijelaskan dalam hal ini bahwa e, ada perbedaan dalam hal-hal yang kaitan dengan kekafiran yang kaitan dengan eh, masail khafiyah dengan masail zahir dan sudah sudah kita jelaskan dalam pembahasan-pembahasan tentang uh, hal tersebut dan sudah dijelaskan bahwa mawani takfir di dalam syirik akbar atau kekafiran yang langsung menohok syahadat tauhid adalah hanya dua mawaninya yaitu ikrah mulji dan intifaul qasdi intifaul qasdi dan ikrah mulji. Sedangkan dalam uh, yang khafiyah, kebodohan, taklid, takwil, uh, ijtihad itu termasuk mawani takfir. Dengan tidak ada mawani berarti syarat terpenuhi. Ketika syarat sudah terpenuhi artinya tidak ada mawani. Kenapa tidak langsung eh, apa nas ancaman atau janji itu diterapkan kepada orang muayyan karena bisa jadi pada orang muayyan tersebut ada mawani yang menghalangi dari terkena dengan ancaman tersebut. Umpamanya orang melakukan kekafiran tapi dia intifa'ul qasdi seperti orang yang mengucapkan saking bahagianya Allah ma anta abdi wa ana rabbuk itu ucapan kekafiran. Tapi intifaul qasdi orangnya tidak dikafirkan atau orang yang ikrah mulji, orang yang mukroh mulji mengucapkan kekafiran itu adalah ucapan kekafiran tapi tidak dikafirkan pelakunya karena dia ada manik menghalangnya. Begitu juga kaitan dengan wanis <clears throat> laknat. Rasul melaknat peminum homer Itu nas ancaman. Tapi ketika ada sahabat Abdullah Al-Himar sering dijilid karena minum homer Kemudian sahabat melaknatnya, Rasul melarang melaknatnya. Kenapa? Karena orang ini ketika minum khamar dan datang minta dijilid didera sebagai bentuk taubatnya. Jadi boleh diterapkan kepada orang muayyan nas ancaman tersebut kalau tidak ada penghalangnya. Kemudian kami juga tidak mengkafirkan orang dengan zunun, dengan prasangka. Umpamanya kita melihat orang komat kamit di pinggir kuburan. Di pinggir kuburan. Kan kita tidak tahu apa dia berdoa kepada Allah untuk dirinya. Atau mendoakan mayit. Atau minta kepada si mayit. Atau tawasul dengan si mayit. Kita tidak mendengar. Tidak boleh kita mengatakan, oh karena ini kuburan yang biasa dikeramatkan orang, orang datang ke sini paling e, minta kepada penghuni kubur, terus kita mengkafirkannya dengan dasar praduga itu tidak boleh. Kemudian juga tidak mengkafirkan dengan ma'al. Dengan ma'al. Ma'al itu apa yang diakibatkan oleh suatu pendapat. Apa yang diakibatkan oleh suatu pendapat. Seperti orang yang eh, apa namanya ma'al atau lazimul qawl itu orang mengatakan bahwa dia tidak mengkafirkan togut. Dia menganggap togut itu muslim maal ya apa yang ditimbulkan oleh eh, apa pernyataan ini atau lazimul qaulnya kadang orang mengatakan oh berarti kalau dia menghukumi togut ini muslim berarti dia menganggapnya sebagai ul amri yang wajib ditaati berarti dia mewajibkan taat kepada orang kafir mewajibkan taat tawali kepada orang kafir sedangkan orang yang tawali kepada orang kafir adalah kafir itu akhirnya dia mengkafirkan setiap orang yang tidak mengkafirkan togut itu namanya takfir bil ma'al atau bilazimil qaul. Dan ini adalah batil. Karena orang yang tidak mengkafirkan togut, belum tentu dia tawali kepada togut itu. Belum tentu dia tawali kepada togut itu. Atau belum tentu dia menganggap togut itu sebagai ulil amri yang wajib ditaati. Contohnya, eh, Juhaiman rahimahullah, beliau tidak mengkafirkan pemerintah Saudi menganggap pemerintah Saudi adalah muslim tapi mereka fasik, zolim. Tapi Juhaiman tidak mewajibkan taat kepada pemerintah Saudi. Bahkan Juhaiman rahimullah dan kelompoknya huruj memberontak kepada pemerintah Saudi. Padahal beliau tidak mengkafirkannya. Ada unsur irjanya. Di sini beliau menganggapnya muslim tapi tidak tawali. Jadi eh, takfir bil ma'al atau bil zimil itu adalah mengkafirkan berdasarkan apa yang ditimbulkan oleh ucap pendapat seseorang tersebut. Nah itu termasuk e, pengkafiran yang tidak boleh kita masuk ke dalamnya. Seperti orang oh, kalau disipulan e, menganggap Togut ini Muslim, berarti dia menganggap Togut ini sebagai pemimpinnya dan menganggap dia wajib taat kepada pemimpin ini, berarti dia tidak kufur kepada Togut. Nah itu namanya e, takfir bil maal. Itu tidak boleh. Tidak tidak boleh takbir bil ma'al atau dengan lazimul qaul. Seperti orang-orang eh, apa eh, Mu'tazilah mereka mereka menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala, menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah As-Sami bila sam'in. Mereka menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala pada sifat disebutkan dalam Al-Qur'an. Terus eh, ketika kita debat umpamanya. Kalau kamu menafikan sifat Allah berarti kamu mendustakan nas yang menyebutkan uh, Allah Maha mendengar. Mereka mengatakan kami menetapkan nas tersebut. Kami menetapkan nas tersebut. Tapi tadi kami menetapkan namanya tapi tidak sifatnya. Sedangkan kalau orang menafikan nama Asami itu kan ada dalam Al-Qur'an mendustakan nas Al-Qur'an. Itu orang kafir sedangkan orang-orang Mu'tazilah mereka tidak komitmen dengan uh, pernyataan mereka tersebut.